Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang mulia yaitu tafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pada sore hari ini uh, saya diminta untuk menggantikan uh, eh, Dr. Hakim ya untuk menyampaikan permasalahan seputar fikih puasa ya yang akan kita ambil dari uh, kitab Busiam. Kitab tentang puasa yang diambil dari kitab atau buku Manhajus Salikin wa Taudihul Fiqhi Fiddin yang kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Fadil Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Jadi beliau memiliki kitab fikih yang cukup ringkas ya yang berisi pokok-pokok permasalahan fikih, hukum-hukum fikih yang cukup ringkas ya dan kita akan mengambil ya eh, bab yang berkenaan dengan puasa yaitu kitabus siam. Insya Allah antum semua sudah e, memiliki fotokopian dari kitab tersebut. Tapi kita perlu mempelajari hal ini karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, tentu saja kita harus mempersiapkannya untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Dan persiapan yang paling penting adalah persiapan ilmu. Ya, persiapan yang paling penting di dalam menyambut bulan yang mulia diantaranya adalah kita mempersiapkan ilmu yang akan kita gunakan, kita amalkan untuk mengisi ibadah-ibadah harian di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu kita perlu mempelajari ya, permasalahan seputar puasa ya, dan hukum-hukum yang terkait ter, uh, seputar puasa. Ya, karena yang namanya amal itu butuh ilmu sebagaimana Imam Bukhari ya, membuat suatu bab di dalam kitab sahihnya ya namanya al ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum amal dan perbuatan. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk mengingat kembali, mempelajari kembali perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah puasa. Nah, karena terbatasnya waktu, maka kita hanya akan membaca uh, matan yang beliau bawakan. Ya. Hanya akan eh, membawakan matan yang beliau bawakan dan kita mengambil uh, hukum dari uh, perkataan penulis. Ya, jadi kita tidak berpanjang lebar tentang uh, apa mungkin ada perselisihan pendapat. Ya, kita tidak membahas secara detail masalah itu. Kita hanya mengambil pendapat yang beliau sampaikan. Ya. Kalau itu pendapat yang kurang rojeh mungkin akan kita uh, ambilkan pendapat yang lebih rojeh. Karena kita maklumi dalam pembahasan masalah fikih ya mesti terjadi perbedaan pendapat. Terkadang banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tetapi karena terbatasnya waktu, kita hanya akan uh, membatasi dengan pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Ya, kitab ini juga tidak menyebutkan banyak dalil ya, hanya menyebutkan eh, poin-poin uh, ya yang terkadang tidak beliau sebutkan dalilnya ya. Akan tetapi itu sudah cukup bagi kita karena ya Allah apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Terkadang beliau tidak menyampaikan dalilnya ya, terkadang beliau tidak menyampaikan dalilnya. Ya, kita mulai kitab Busyam, kitab tentang puasa. Poin yang ke-241. Al-aslu fihi Qaluhu ta'ala Ya ladhina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tatakun Dalil yang mendasari tentang Fihi tentang masalah puasa adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Kutiba di sini maknanya adalah wajib ya. Jadi banyak Lafat-lafat yang menunjukkan wajib yang ada di dalam Al-Quran Terkadang Allah katakan dengan kataba, terkadang dengan uh, farodo, terkadang dengan wajaba ya, dan lafadz eh, lafat-lafat yang lain yang menunjukkan wajib. Ya. Kutiba di sini maknanya uh, wajib, diwajibkan. Alaikum atas kalian asyam untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wajib yajibu siyamu Ramadhana ala kulli muslimin baligin, akilin qadirin ala saumi biru'yati hilalihi au ikmali sya'bana thalathina yauman. Ya. Nah, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Maka beliau katakan, puasa itu wajib, yakni puasa Ramadan ya bagi yang kondisinya memenuhi lima syarat ini. Yang pertama dia seorang muslim. Maka yang diwajibkan puasa adalah seorang muslim dan bukan orang kafir. Yang kedua balik. Ya, balik. Balik itu ada dua kriteria seseorang dikatakan balik. Yang pertama, kalau untuk laki-laki itu sudah ihtilam, sudah mengalami apa mimpi basah. Ya dan yang kedua sudah tumbuh atau ya dan atau sudah tumbuh bulu kemaluan ya maka dikatakan balik adapun untuk perempuan maka ditambahi tanda balik bagi perempuan adalah haid dan hamil Kemudian syarat yang ketiga akil yaitu orang yang berakal. Ya, lawan dari ini berarti majnun, orang gila tidak diwajibkan untuk puasa karena Diwajibkan puasa itu bagi orang yang akil, orang yang berakal. Kemudian yang keempat, qadirin ala saumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu untuk melaksanakan puasa. Artinya mampu untuk menahan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dia mampu, ya. Maka tidak termasuk diwajibkan puasa orang-orang yang tidak mampu, semisal orang-orang yang sudah terlalu tua, ya. Kemudian orang yang sedang sakit, orang yang sedang safar, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan, ya, harus uh, makan, harus minum gitu ya. Nah itu orang yang tidak mampu sehingga tidak wajib puasa. Maka syarat yang keempat ini ya adalah qadirin ala saumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima, ya, wajib untuk melaksanakan puasa itu jika sudah melihat hilal. Biru'yati hilalihi ya dengan melihat hilal. Au ikmali Sya'bana thalathina yauman ya atau menyempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari ya. Maksud Poin yang kelima ini berarti sudah masuk bulan Ramadan. Melihat hilal maksudnya adalah melihat hilal bulan Ramadan. Kalau tidak melihat hilal di tanggal 29 maka disempurnakan 30 hari bulan Sa'ban tersebut. Ya, jadi penetapan tanggal 1 Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya. Jadi tanggal 29 Syakban melihat hilal kalau sudah terlihat berarti itulah tanggal 1 Ramadan. Ya, besoknya itu tanggal 1 uh, eh, Ramadan, memasuki tanggal 1 Ramadan. Adapun jika tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Sa'ban itu selama 30 hari. Nah, ini lima syarat yang beliau sebutkan ya eh, kapan seseorang itu wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama seorang muslim, kemudian sudah balik, kemudian orang tersebut berakal, mampu untuk melaksanakan puasa dan sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat yakni maksudnya melihat hilal, fasumu maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Dan jika kalian melihat hilal, maksudnya di sini ada yang kedua adalah hilal sawal maka aftiru berbukalah. Ya, maka penetapan satu Ramadan dan penetapan satu Syawal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan e, melihat hilal, menemukan hilal. Ya. Fa in alaikum faqduru Jika mendung atau tertutupi awan tidak terlihat fakdurulahu maka sempurnakanlah ya menjadi 30 hari di dalam lafadz yang lain fakdurulahu salatin, thalathin. Ya, sempurnakanlah menjadi ya bulan tersebut menjadi 30 hari. Dalam lafadz yang lain fakmilu iddata sya'ban thalathin. Sempurnakanlah bilangan di bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya, ini penet, eh, metode penetapan satu Ramadan dan satu Syawal yaitu dengan hilal ya, dengan melihat hilal. Ya. Dan menentukan hilal adalah dengan melihat, dengan ru'yah. Yang namanya ru'yah itu dengan mata, ru'yatul ain, ru'yah melihat dengan mata. Ya, dan bukan dengan perhitungan. Ya, jadi tidak tepat menetapkan bulan Ramadan satu satu Ramadan atau satu Syawal dengan ilmu hisab dengan perhitungan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk melihat. Beliau katakan ya, ra'aitumuhu jika kalian melihatnya Ya. Bagaimana jika tidak melihat? Maka ya disempurnakan menjadi 30 hari. Nabi tidak memerintahkan ketika tidak bisa melihat untuk menghitung-hitung atau untuk memperkirakan. Ya. Padahal di zaman Nabi ada sebagian orang-orang yang mengetahui ilmu hisab. Akan tetapi Nabi tidak memerintahkan untuk menggunakan ilmu hisab. Nabi mencukupkan dengan jika melihat hilal maka berpuasa, jika tidak melihat maka sempurnakanlah bulan Sa'ban itu 30 hari. Gampang kan ya? Simpel ya, tidak perlu diukur berapa derajat dengan apa ilmu astronomi dan lain sebagainya ya. Perputaran uh, apa uh, apa hilalnya berapa tingginya tidak perlu ya. Patokannya apa? Ru'yatul hilal dengan melihat hilal ya. Nah ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau lanjutkan di poin 243. 43 wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlani ya dan puasa itu dilaksanakan dengan eh, persaksian dengan ru'yah yang dilakukan oleh seorang yang adil akan tetapi wala yuqbalu fi baqiyati syuhur illa adlan tidak diterima persaksian di bulan-bulan yang lainnya kecuali dua orang yang adil. Ini, ini khususan untuk hilal di bulan Ramadan itu diterima persaksiannya meskipun hanya satu orang. Ya. Wa yusamu bi ru'yati adlin. Satu orang saja, satu orang yang adil li hilalihi. Ya, persaksian hilalnya diterima ya akan tetapi tidak diterima fi baqiyati syuhur ila adlan tidak akan diterima dalam bulan-bulan yang lainnya kecuali dua persaksian dua orang yang adil. Ya. Kalau untuk persaksian hilal di tanggal satu Syawal maka harus dua orang. Ya. Kalau persaksiannya satu orang tidak diterima. Adapun khusus untuk bulan Ramadan ya satu orang asal itu orangnya adil diterima persaksiannya maka itu bisa dianggap sebagai uh, apa sebagai penentu untuk awal satu Ramadan. Ya, sebagaimana hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah ya pada saat itu orang-orang e, melihat atau mencari hilal, kemudian hanya Ibnu Umar yang melihat. Kemudian beliau melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah pada saat uh, kemudian berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Yang bersaksi siapa? Hanya satu, satu orang sahabat yaitu Ibnu Umar. Ya, akan tetapi Nabi terima persaksiannya dan dianggap ya sebagai persaksian yang sah meskipun hanya satu orang. Ya, adapun untuk selain bulan Ramadan, misalnya bulan Syawal, maka harus dua orang yang adil. Kemudian poin selanjutnya wajibu tabyitun niyah li siyamil fardhi. ya, wajib untuk berniat di malam harinya ya tabyitun niyah niat yang diucapkan di malam hari lisiyamil fardi untuk puasa yang wajib yakni puasa Ramadan wa man naflu fayajuzu biyinatin biniyatin min nahar adapun puasa sunnah maka boleh niat itu diucapkan atau niat itu baru ada pada siang harinya. Adapun puasa Ramadan, ya, puasa wajib, maka niat itu adalah malam hari sebelum pelaksanaan puasa. Berbeda dengan puasa sunnah, ya. Boleh seseorang belum berniat puasa sunnah pada malam harinya. Kemudian beliau e, seseorang bangun tidur, ya, kemudian belum sempat makan dan minum, kemudian baru berkeinginan puasa ketika itu, ya maka untuk puasa sunnah hal yang seperti ini diperbolehkan. Adapun untuk puasa wajib maka harus uh, ada niat sebelumnya, ya niat pada malam harinya sebelum dilaksanakan puasa. Ya, dan yang namanya niat itu cukup di dalam hati, ya tidak ada eh, bacaan-bacaan uh, khusus, ya tidak perlu dilafatkan untuk uh, niat. Ya. Dan ini untuk setiap hari di bulan Ramadan. Ya, para ulama menjelaskan niat ini, ya, niat ibadah puasa ini, ya, uh, pendapat yang lebih tepat, Allah Taala alam adalah uh, niat untuk setiap puasa itu satu kali niat. Jadi tidak boleh niatnya dirapel di satu awal bulan Ramadan. Niat untuk puasa selama satu bulan penuh tidak. Ya, niat puasa untuk uh, bulan Ramadan itu ya setiap kali mau puasa malamnya niat uh, puasa. Ya, dan tidak sah seseorang yang tidak uh, berniat pada malam harinya. Kemudian wal maridu alladhi yatadarruru bisaumi wal musafir lahumal fitru wasyamu. Bagi orang yang sakit yang akan menyebabkan uh, memberatkan dirinya dengan melaksanakan puasa akan menimbulkan kemudaratan bagi dirinya dengan melaksanakan puasa dan juga bagi musafir maka pada dua kondisi ini lahumal fitru wasiyamu pada kondisi ini yaitu orang sakit ya dan orang yang musafir sedang safar maka boleh untuk berbuka dan boleh juga untuk tetap berpuasa Ya. Nah, beliau di sini ingin menjelaskan tentang hukum puasanya orang sakit dan hukum puasanya orang yang musafir. Beliau katakan lahumal fitru wasiyamu. Maka bagi keduanya boleh berbuka dan boleh tetap berpuasa. Ya. Oleh karena itu para ulama merinci hukum puasa orang yang sedang sakit ya merinci hukum puasa orang yang sedang sakit. Jika sakitnya itu hanya sakit yang ringan, ya sakit yang uh, tidak berat, ya misalnya cuman uh, sakit kepala yang ringan, yang ringan, ya kemudian mungkin uh, sakit gigi yang tidak berat yang masih bisa ditahan, ya atau sakit cuman e, luka di kaki itu termasuk sakit termasuk marit ya kan, tetapi sakitnya itu ringan ya, tidak akan memberatkan bagi dirinya untuk ber, tetap berpuasa, ya, maka para ulama mengatakan pada kondisi seperti ini maka tetap wajib baginya untuk berpuasa. Adapun jika sakitnya itu agak berat, ya, sakitnya itu agak berat, ya, mungkin bagi dia untuk tetap berpuasa, ya, akan tetapi eh, berat, ya, eh, apa butuh ekstra ya tatkala dia berpuasa dibandingkan dengan orang yang sehat ya. maka dengan kondisi yang seperti ini dianjurkan untuk tetap berpuasa ya mengapa karena yang pertama orang tersebut tidak menanggung hutang artinya dia bisa segera melaksanakan kewajibannya ya. Dan yang kedua melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan bersama dengan orang banyak itu akan lebih ringan daripada ketika dia harus mengkodok puasa di luar bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kondisi yang kedua orang yang sakit ya yang agak berat ya akan tetapi masih mampu untuk berpuasa meskipun e, kondisi puasanya akan lebih berat dibandingkan orang biasa maka dianjurkan dalam kondisi ini tetap untuk berpuasa menimbang dua hal tadi ya dia bisa tetap melaksanakan kewajibannya di awal waktu tidak perlu mengkodok ya dan juga akan lebih ringan ya dibandingkan ketika dia harus mengkodok dan puasa sendiri sementara orang-orang yang lain tidak berpuasa ya meskipun jika dia mengambil keringanan untuk tidak berpuasa maka tetap boleh baginya. Adapun kondisi yang ketiga seseorang yang sakitnya sangat berat ya jika dia memaksakan diri untuk berpuasa akan membahayakan dirinya, akan menambah sakitnya lebih parah atau bahkan menyebabkan kematian, maka kondisi yang seperti ini wajib baginya untuk tidak berpuasa, tidak boleh berpuasa karena akan merugikan dirinya sendiri. Adapun tentang musafir, para ulama juga merinci tentang puasanya orang musafir ya. Kalau musafir itu tidak berat dalam perjalanannya ya, meskipun misalnya jaraknya jauh tetapi naik pesawat ya. Dan itu sudah tergolong safar ya, akan tetapi tidak berat naik pesawat, cuman uh, ya tidak menimbulkan masyakoh, tidak menimbulkan sesuatu yang berat ya. Naik pesawat tinggal duduk ya, kemudian eh, apa juga tidak memberatkan bisa istirahat di pesawat maka yang seperti ini tetap di eh, diwajibkan ya atau tetap dianjurkan untuk berpuasa. Adapun jika safarnya itu safar yang berat ya, harus berjalan kaki ya. Safar yang berat harus berjalan kaki, kemudian apa melewati area-area yang sulit begitu ya, panas ya sehingga kalau dia tetap berpuasa itu akan memudaratkan dirinya, maka kondisi yang seperti ini ya uh, aula baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Nah ini tentang kondisi orang yang sakit dan kondisi orang yang safar. Maka ada dua uh, hukum bagi mereka boleh tetap uh, berpuasa, ya bisa tetap berpuasa dan bisa tetap uh, apa uh, memilih berbuka. Tergantung kondisi tadi. Ya. Tidak bisa disamaratakan semua orang sakit dan semua orang yang sedang musafir maka boleh berbuka atau tetap harus berpuasa, tidak bisa disamakan. Tergantung dari kondisinya, tergantung dari tingkat masyakohnya. Ya, karena yang menjadikan e, keringanan puasa bagi orang yang sakit dan bagi orang yang safar itu adalah masyakoh. Ada e, apa kesulitan di situ, ya, yang mungkin akan mengganggu puasanya. Kemudian beliau katakan walha itu wanufasa Adapun bagi orang yang haid ya adapun bagi orang yang haid dan orang yang nifas maka yahrumu alaihi masyam haram bagi keduanya untuk melaksanakan puasa dan wajib bagi keduanya untuk qada untuk membayar hutang puasa wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Adapun bagi orang hamil wal murdi dan orang yang menyusui. Idza khafata jika dia khawatir atas kondisi anaknya dan dia berbuka maka orang yang hamil tersebut dan orang yang menyusui tersebut maka harus mengkodok puasa dan memberi makan setiap harinya, yakni setiap hari yang ditinggalkan memberi makan orang miskin, yakni dengan membayar fitiah. Kemudian wal ajizu an saumil kibarin, orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena terlalu tua, au atau karena sakit, la yurja buruhu, sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, sakit yang kronis yang berat ya yang uh, kemungkinan dia akan tidak bisa sembuh dari sakitnya fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskinan maka orang tersebut memberi makan bagi orang miskin ya dengan membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan di uh, bulan Ramadan tersebut maka ikhwani Bismillah wa afati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini ya mulai dari poin yang ke berapa? 246 ya sampai poin yang ke 249 ini beliau ingin menjelaskan tentang kondisi-kondisi orang yang boleh untuk tidak berpuasa ya kondisi orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa ya pertama tadi kondisi orang yang musafir orang yang sakit ya kemudian selanjutnya adalah orang yang e, haid, orang yang nifas, kemudian orang yang hamil, orang yang menyusui dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena tua atau karena sakit yang tidak e, bisa diharapkan sembuhnya ya. Maka ini adalah orang-orang yang e, tidak dikenai kewajiban puasa. Nah, bagaimana kemudian dia harus mengganti puasanya tersebut. Ya. Maka mengganti puasa itu ada dua macam. Yang pertama dengan kodok, ya, dengan membayar hutang puasa, mengganti di hari yang lain. Ya. Dan yang kedua dengan membayar fitiah. Ya. Dengan membayar fitiah. Ya, mengganti kewajiban puasa yang ditinggalkan itu ada dua. Yang pertama dengan kodok, dengan mengganti di hari yang lain atau yang kedua dengan membayar fitiah. Ya. Nah, untuk kondisi orang yang musafir dan orang yang uh, sakit, ya, tadi beliau sebutkan kewajibannya adalah dengan membayar kodok Tadi dia tidak eh, beliau tidak menyebutkan ya maka jika dia meninggalkan ya orang yang musafir dan orang sakit maka kewajibannya adalah eh, membayar mengganti mengkodok puasanya Ya. Begitu juga bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Ya. Mereka tidak dikenai kewajiban puasa dan bahkan haram untuk berpuasa, maka kewajibannya adalah kodok. Ya, kewajibannya adalah kodok. Wa alihimal kodok. Adapun bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, ya, kalau di sini beliau memilih pendapat, ya, orang yang hamil dan menyusui kemudian tidak berpuasa, maka kewajibannya beliau katakan dua mengkodok dan juga ya wa beliau katakan wa dan ya membayar fidyah ya membayar fidyah adapun yang lebih tepat ya tentang kewajiban bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui kemudian tidak berpuasa ya maka kewajibannya adalah mengkodok kewajibannya adalah mengkodok kemudian bagi orang yang tidak mampu puasa karena usia tua, ya, lemah kondisinya tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, maka di sini kewajibannya adalah membayar fitiah. Kewajibannya adalah membayar fitiah. Nah, dari uh, penjelasan ini bisa kita uh, ambil faedah ya tentang kewajiban mengganti uh, puasa yang ditinggalkan ada dua macam yaitu kodok dan juga uh, fitiah ya. Bisa kita ambil e, satu batasan di sini atau suatu e, semacam kaidah begitu ya. Bahwasanya jika yang ditinggalkan itu masyakohnya adalah masyakoh yang e, sifatnya tidak permanen ya, masyakohnya itu bisa hilang ya, maka kewajibannya mengganti adalah dengan kodok. Semisal orang yang sakit ya, orang yang safar, itu masyakohnya masyakohnya tidak permanen, masyakohnya hanya sementara. Sakit Nanti ada kalanya dia sembuh dari sakit. Safar ada kalanya dia mukim. Ya. Begitu juga orang yang haid, orang yang apa e, nifas, ya, dia tidak di, dia diharamkan untuk berpuasa pada periode tertentu saja. Ya. Maka pada kondisi-kondisi ini, ya, yang bisa kita katakan masyakohnya atau penghalangnya untuk berpuasa itu sifatnya tidak permanen, ya maka kewajibannya adalah membayar eh, kewajibannya adalah mengkodok mengganti dengan puasa di lain waktu adapun bagi yang masakohnya itu ya maka termasuk juga orang yang hamil dan orang yang menyusui ya orang yang hamil wanita yang hamil itu tidak seterusnya hamil ya nanti ada periode di, e, wanita tersebut tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui sehingga masakohnya itu tidak permanen ya maka kewajibannya adalah dengan qada. Adapun bagi ya yang masyakohnya itu permanen akan terus menetap ya semisal orang yang tua yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa ya karena saking tuanya ya itu masyakohnya akan permanen ya sehingga tidak mungkin baginya untuk membayar kodok maka dia harus membayar mengganti puasanya dengan fidyah begitu juga dengan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya ya maka kewajibannya adalah membayar fidyah ya demikian wallahu taala a'lamu bisawab nah, maka termasuk para ulama juga menjelaskan bagi orang hamil dan menyusui yang eh, apa terus-terusan jadi wanita hamil kemudian menyusui kemudian hamil lagi kemudian menyusui lagi hamil menyusui tidak ada periode dia tidak hamil dan tidak menyusui ya jika ada yang kondisi seperti itu ya maka Kondisi ini masyakohnya itu terus berlanjut, ya. Maka para ulama jika ada, kondisi wanitanya seperti itu, ya, tidak ada uh, kesempatan bagi dia tidak hamil dan tidak menyusui, maka boleh ya kewajiban kodoknya itu diganti dengan membayar fidyah. Ya. Akan tetapi jika uh, kondisi hamil dan menyusuinya itu tidak terus menerus, ya, ada kondisi uh, wanita tersebut tidak hamil dan tidak menyusui, ya, uh, maka Eh, kewajibannya adalah kodok mengganti uh, puasa di lain waktu. Ya, demikian tentang uh, kewajiban mengganti puasa Ramadan. Ya. Beliau katakan waman aftara fa alaihi alqada faqat. Ya, barang siapa yang berbuka maka kewajibannya adalah membayar qada' saja. Idza kana fitruhu bi aklin au bi syurbin au qai'in amdan. Ya, barang siapa yang uh, berbuka maka wajib untuk membayar kodok saja. Idza kana fitruhu biaklin jika dia membatalkan puasanya itu dengan makan dan minum atau muntah secara sengaja ya maka kewajibannya hanya membayar kodok ya jika dia uh, kewajibannya uh, eh, afan bukan membayar melaksanakan kodok puasa ya jika ada seseorang yang Eh, membatalkan puasa dengan makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ya, atau muntah dengan sengaja, maka kewajibannya membayar kodok. Ya, jadi ini orang sudah berpuasa, kemudian dia membatalkan puasanya ya, dengan sengaja, maka membayar kodok. au hijamatin au imna'in bimubasyaratin au atau dengan melakukan e, bekam ya atau uh, imna'in bimubasyaratin, mengeluarkan mani dengan sengaja. Maka kewajibannya juga dengan membayar kodok. Ya, di sini beliau mengambil pendapat ya bekam itu membatalkan puasa ya, walaupun sebagian ulama uh, berpendapat uh, eh, bekam itu tidak membatalkan puasa illa man aftara bijima'in fa innahu yaqdi wa yaqti'u raqabatan fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan ya kecuali bagi orang yang membatalkan puasanya ya dengan jima dengan melakukan hubungan suami istri jelas batal puasanya ya maka fa innahu yaqdi kewajibannya adalah membayar melaksanakan kodok puasa wa ya'tiku raqabatan dan membebaskan seorang budak ya jika dia tidak mampu ya maka diganti dengan melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut jika dia tidak mampu maka dengan memberi makan 60 orang miskin ya ini khusus bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya, maka puasanya batal dan dia berkewajiban kodok serta membayar kafaroh. Kewajibannya dua, kodok puasanya dan membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Ada tiga macam kafaroh yang bisa dia lakukan. Yang pertama, membebaskan budak. Jika dia tidak mampu, puasa berturut-turut selama 60 hari, yakni dua bulan. Jika tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Itu sebagai kafaroh ya, sebagai e, kafaroh karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaihi Nabi saw bersabda barang siapa yang lupa sementara dia sedang puasa, lupa kemudian dia makan, minum ya. Kemudian uh, dia menyempurnakan puasanya, maka tetap sah puasanya ya fa inna ma'atamahullah karena itu adalah makanan yang Allah berikan dan minuman yang Allah uh, berikan maka Allah lah yang memberi dia makan dan Allah lah yang memberi dia minum ya beliau ingin menjelaskan tentang hukum orang yang lupa ya untuk makan dan minum pada saat dia puasa maka tetap melanjutkan puasanya dan puasanya sah ya adapun e, lupanya dia ya karena makan dan minum itu tidak membatalkan puasanya ya ini lupa ya dan tidak menyengaja lupa ya. Lain kalau menyengaja lupa maka ya batal puasanya. Ya, ini murni lupa ya. Murni karena lupa. Ya. Dan begitu ingat ya dihentikan ya, begitu ingat dihentikan. Ya. Wakola Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la yazalun khairin ma ajjalul Ya, akan senantiasa umatku berada di uh, dalam kebaikan ma'ajjalul fitro ya selama masih menyegerakan berbuka. Nah, ini beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah puasa. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka, puasa. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Wakola tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Ya, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Ini juga sunnah puasa adalah dengan sahur ya dan disunahkan juga untuk mengakhirkan waktu sahur. Kemudian termasuk sunnah juga idza aftar ahadukum yuftir ala tamrin fa illam yajid yuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Ya. Jika kalian e, berpuasa, salah seorang di antara kalian berpuasa, maka berbukanlah dengan tamr. Ya, dengan kurma. Fa illam yajid fa illam Yajid jika tidak ada maka berbukalah dengan air ya fa innahu tahurun karena itu apa e, suci bersih. Jadi disunahkan yang pertama dengan kurma kalau tidak ada dengan air. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi juga bersabda man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dan juga amalan-amalan yang buruk wal jahla dan perbuatan kejahilan falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ya usahanya meninggalkan makan dan minum ya Allah tidak butuh dengan puasanya Allah tidak akan menerima puasanya maksudnya apa Allah tidak akan menerima pahala puasanya apakah puasanya tetap sah sah ya akan tetapi Allah tidak akan menerima pahala orang puasa tersebut karena orang tersebut tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk Waqala dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Ya, barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun dan dia masih ada kewajiban puasa maka soma anhu waliyuhu maka kewajiban walinya yakni ahli warisnya untuk mengkodok puasa orang tersebut yang ditinggalkan ya misalnya seseorang sakit kemudian meninggal ya dan dia masih aja kodok puasa maka walinya berkewajiban untuk melaksanakan puasa menggantikan e, kodok orang yang meninggal tadi. Wali di sini maksudnya adalah ahli warisnya. Kemudian selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah, ya tentang puasa-puasa sunnah. Wasuila an saumi yaumi arafah. Nabi ditanya tentang puasa di hari arafah. Ya, Fakola Nabi mengatakan virusan natal madiyah wal bahkiyah. Ya, puasa di hari arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Wasu'ila an siyami Ashura. Nabi juga ditanya tentang puasa di hari Ashura. Maka Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah. Ya. Puasa di hari Ashura itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat, ya. Hari Ashura tanggal berapa? puasa hari Ashura puasa dia tanggal 10 bulan Muharram ya puasa Ashura wa su'ila an saumi yaumil itsnain dan Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin ya maka beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu fihi au unzila alayya fihi ya puasa di hari Senin itu pada hari itu ya, aku dilahirkan ya, aku diutus dan aku uh, diturunkan wahyu ya kepadaku pada hari Senin tersebut ya. maka Nabi memuliakan hari Senin dengan melaksanakan puasa karena itu adalah hari kelahiran beliau hari ketika beliau diutus dan hari uh, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi juga bersabda man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan uh, Syawal maka seolah-olah orang tersebut telah berpuasa selama setahun penuh Waqala Abu Dzar sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyamin thalasha asyrata wa arba asyrata wa khamsa ya Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa di setiap bulannya tiga hari yakni pada tanggal 13, pada tanggal 14 dan pada tanggal 15 yakni tanggal-tanggal di bulan eh, di bulan uh, eh, Hijriah ya bula, bukan bulan Masehi. Disunahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 13, 14 dan 15. Ini disebut dengan puasa di apa? Ayyamul Bid. Kemudian wanaha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Beliau selanjutnya menjelaskan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk berpuasa. Nabi melarang untuk berpuasa pada dua hari yaitu pada hari Idul Fitri dan Yaumin Nahr pada hari Idul Adha pada saat hari menyembelih. Kemudian Nabi juga bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ya hari tasyrik ya Maka itu adalah hari makan, hari, minum ya. Jadi hari uh, untuk makan dan minum ya. Maksudnya tidak boleh berpuasa dan wadikrillah hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ya, Nabi melarang ya untuk berpuasa salah seorang di antara kalian pada hari Jumat. Ya, kecuali jika ditambahi puasa hari satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ya. Maka di sini ada larangan untuk menyendirikan puasa hari Jumat saja. Ya. Dan Nabi memberikan solusi boleh untuk ditambahi puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari sesudahnya ya. Nah, ini jika puasa hari Jumat secara mutlak ya. Adapun jika puasa sunnah pada hari-hari tertentu ya dan itu disunahkan untuk berpuasa kemudian e, kebetulan bertepatan dengan hari Jumat ya dan kita berpuasa karena e, bukan di hari Jumat bukan karena mengkhususkan hari Jumat ya akan tetapi kebetulan ya puasa di hari itu adalah bertepatan dengan hari Jumat maka ini dibolehkan ya misalnya puasa Asyura atau puasa hari Arafah kebetulan pas di hari Jumat ya maka dibolehkan puasa pada e, hari itu saja di hari Jumat ya akan tetapi itu karena niat puasa Arafah atau niat puasa e, Asyura ya dan kebetulan saja e, ngepasi hari Jumat ya akan tetapi akan lebih baik lagi jika puasa satu hari sebelumnya ya e, ditambah atau puasa satu hari sesudahnya Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban penuh dengan keimanan dan ihtisab mengharap pahala mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih maka diampuni baginya ya dosa-dosa yang telah lalu wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih barang siapa yang berpuasa uh, barang siapa yang qama berdiri untuk melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan didasari iman dan wa ihtisab mengharap pahala mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ghufir lahu ma taqaddama maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu ini keutamaan puasa-puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan salat malam ya di bulan Ramadan terkhusus pada malam-malam Lailatul Qadar Kemudian tentang i'tikaf, wakana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asrul awakhir min ramadhana hatta tawaffahu Allah wa takafa azwajuhu min ba'dihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa takafa ya beriktikaf pula istri-istri beliau mimba'dihi sesudah beliau wafat. Ya, dan ini termasuk sunnah adalah melaksanakan itikaf ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dan itikaf ini dilaksanakan di masjid ya. wakola la tushaddur rihal illa ila thalathi ila thalathati masajid. Ya, tidak boleh melakukan rihlah melakukan perjalanan khusus ya, khusus melakukan perjalanan kecuali hanya pada tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hadza yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, tidak boleh seseorang khusus bersafar untuk mengunjungi masjid kecuali tiga masjid ini. Ya, yakni Masjidil Haram, Masjid eh, apa Hadza, Masjid yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, yakni perjalanan yang khusus ya menuju masjid tersebut untuk beribadah di masjid tersebut ya Eh, maka ini e, terlarang berdasarkan hadis ini. Ya. Sampai e, safar ya, khusus ya di e, masjid tertentu ya, di luar kota di Masjid Istiqlal misalnya ya, khusus mau e, itikaf di sana ya harus bersafar ke Jakarta begitu ya. Nah ini e, terlarang berdasarkan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya demikian ya tentang pembahasan seputar masalah uh, puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kita semua, ya, menambah iman dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ya. Ya, ya memang karena uh, pembahasannya hanya ringkas ya dan uh, terbatasnya waktu, ya dan terbatasnya persiapan juga sehingga uh, kita cukupkan dengan membaca yang uh, sudah beliau tulis di dalam kitab ini. Adapun pembahasan uh, tentang masalah puasa itu juga banyak memang silang pendapat di antara para uh, ulama tentang hukum-hukum uh, masalah puasa ya akan tetapi apa yang beliau sampaikan ini insya Allah uh, mencukupi ya insya Allah bisa uh, kita amalkan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua kita akhiri wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh